Kata Anas bin Malik bercerita di antara tawanan-tawanan perang terlihat seorang wanita yang kasar untuk mencari bayinya yang hilang. Demi kemudian dia melihat bayinya, segera dia ambil, segera dia peluk, segera dia berikan ASI Melihat kondisi itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dan bertanya Tidakkah kalian melihat wanita ini dan kasih sayangnya yang luar biasa kepada anak bayinya? Apakah mungkin bagi wanita seperti ini akan mencampakkan bayinya ke dalam kobaran api? Para sahabat menjawab, tidak ya Rasulullah. Selagi dia masih mampu tidak melakukan itu dan menahannya, dia akan lakukan. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Sungguh Allah lebih mencintai hamba-hambanya lebih daripada cinta seorang wanita ini kepada anaknya. Manakala kita mencari sebuah cinta paling suci, mencari sebuah cinta paling murni, mencari sebuah cinta paling tulus di permukaan bumi, kita tidak akan menemukan cinta lebih daripada cinta seorang ibu kepada anaknya. kemudian kamu Allah mencintai kita lebih daripada cinta ibu itu kepada anaknya betapa sedihnya rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita dengannya kita justru berbuat maksiat betapa sedihnya Rahmat dan nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Dengan rahmat dan nikmat itu kita bertantang mengekeng di permukaan bumi dan tidak mau rukuk dan sujud kepadanya. Dengan menggunakan rahmat itu kita sombong, angkuh. Kalau masih sombong dan angkuh kepada manusia, itu sudah sangat tercela Bagaimana mungkin ketika kita angkuh kepada Allah dan memberikan seluruh nikmat itu kepada kita. Namun Allah yang mencintai kita dan mengasihi kita tidak serta merta mencampur nikmat itu. Padahal dia bisa melakukannya seketika. Seketika kita sombong, seketika kita angkuh, Ketika, ketika kita tidak pernah mau mengikuti aturan masa ketika itu juga dia bisa menjadikan kita buta tuli bisu lumpuh apa yang Allah tidak bisa lakukan inna Allah ala kulli syai'in qadir sesungguhnya Allah maha bisa atas segala sesuatu. Saudara saudari, ketika kita masih rajin berbuat maksiat dan Allah terus mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita, pahamlah cinta dan kasih sayang Allah kepada kita begitu besar. Patutlah Kita sebagai seorang anak melupakan orang tuanya. Sungguh tidak patut dan tidak pantas. Jauh tidak patut dan tidak pantas lagi kita sebagai seorang hamba melupakan Allah yang telah memberikan kita segala galanya. Segala yang kita punya semua yang kita miliki anugerah pemberiannya kepada kita tak satu pun yang luput sebut apa yang kita punya sebut semua apa yang kita miliki tidak akan ada kecuali rahmat dan nikmatnya pantaskah dia untuk dilupakan pantaskah seorang hamba untuk melupakan yang telah memberikan kepadanya segala-galanya. Inilah bahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Suatu hal yang banyak dilakoni oleh manusia zaman kini. Dia merupakan Allah Sang Pencipta. Dia merupakan Allah yang telah memberikan kepadanya segala galanya. Hai manusia sadarlah, Anda tidak punya apa-apa. Anda tidak punya apa-apa. Semua yang Anda miliki adalah milik Allah yang sedang Allah berikan kepada Anda. Rumah itu punya Allah yang sedang Allah amanahkan. Mata itu milik Allah. Lisan itu milik Allah. Kaki dan tangan Anda milik Allah, bukan milik Anda. Anda hanya orang yang diberi amanah untuk menggunakannya. Jantungmu, paru-parumu, ginjalmu, darahmu, tulangmu, wahai manusia, semua milik Allah, bukan milik anda. Anda hanya punya hak kepada. Dan nanti anda akan ditarang secara detail oleh Allah. Untuk apa saja itu digunakan. Alam yang luas beserta seluruh isinya Allah ciptakan untukmu hai manusia. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an di awal-awal surat Al-Baqarah, "Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Dia Allah yang menciptakan untuk manusia apa-apa yang ada di bumi semuanya dialah Allah yang telah menciptakan untuk manusia untuk manusia bumi yang luas beserta seluruh isinya semuanya diciptakan untuk manusia namun setelah manusia mendapatkannya manusia menikmati apa yang Allah berikan kepada dirinya setelah itu dia lupakan Allah yang memberikan itu kepadanya. Dan tidak ada yang melakukan itu. jadi orang-orang yang celaka dan binasa. Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran dalam surat Al-Hasyr ayat ke-19 A'udzu billahi minasyaitonir rajim Wa la takunu كالذين nasullaha fa فأنساهم anfusahum أولئك humul الفاسقون dan jangan kalian seperti orang-orang yang telah melupakan Allah. Kalau itu kalian lakukan, fa'azzahu anfusahum. Allah pun membuat mereka lupa akan diri mereka sendiri. Ulaika humul Mereka adalah orang-orang yang fasik. Allah mengingatkan kita. Di dalam ayat ini, agar kita tidak lupakan dia. Bukan karena kita butuh, bukan karena Allah butuh itu, tidak. Inna Allah Ghaniyun Hamid. Allah itu ghani. Ghani. Hamid, maha terpuji. Ghani sering kita baca di dalam Quran terjemahan Ghani ini artinya maha kaya. Sebenarnya itu terjemahan yang terlalu singkat. Untuk makna ghaniyun yang sebenarnya secara bahasa Arab Ghaniyun bahasa Arab artinya orang zat yang maha tidak membutuhkan apapun dan maha tidak membutuhkan siapapun itu Maha tadi dari asma Allah subhanahu wa ta'ala dari asma husna bukan maha kaya kalau maha kaya boleh kalau maha hanya maha kaya seolah-olah dia hanya berbicara tentang kepemilikan dan kekayaan Namun ghaniyun adalah maha tidak membutuhkan apapun dan maha tidak membutuhkan siapapun. Semuanya ia lakukan sendiri dan ia mampu melakukannya seorang diri tanpa bantuan siapapun. Tidak butuh apa-apa dan tidak butuh siapa-siapa. Itulah makna ghani. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk tidak melupakan Allah bukan karena Allah butuh kita ingat kepadanya namun karena kita yang butuh ingat kepadanya seluruh kebaikan di permukaan bumi yang dikerjakan oleh manusia akan bermula dari orang ini selalu ingat Allah. Sebagaimana seluruh keburukan, maksiat, kemungkaran yang dilakukan oleh manusia di permukaan bumi bermula dari titik dia telah melupakan Allah. Oleh karena itu syaitan Iblis dan para tentaranya sangat rakus sangat ingin sekali sangat memprioritaskan dakwahnya kepada titik bagaimana caranya manusia ini lupa pada Allah. Karena kalau sudah sampai dia ke titik itu, dia akan mengarahkan kita kemanapun yang dia mau. Tapi selagi manusia itu masih ingat kepada Allah, syaitan punya ruang gerak yang sangat terbatas. Kalau Anda ingin memberikan ruang gerak yang bebas kepada syaitan untuk menyesatkanmu, menggodamu, mengarahkanmu ke arah-arah kehancuran dan kebinasaan, silahkan lupakan Allah di dalam hidup. Tapi kalau kita ingin memerangi syaitan dan menutup ruang geraknya, mempersempit gerak langkahnya, kita wajib untuk senantiasa ingat kepada Allah dan ingat kepada Allah dan ingat kepada Allah. Tidak pernah kita lupa. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Hai orang-orang yang beriman, Selalulah kita kepada Allah Ingat yang sangat banyak Selalu ingat Selalu ingat Selalu ingat Selalu ingat Ketika anda ingat kepada Allah Akan datang keinginan Untuk beramal-amalan saleh. Semua kita mau menjadi hamba yang bersyukur semua yang ada di majelis ini mau menjadi hamba yang bersyukur? Serius. Serius. Serius. Ya? Bukan hanya di kita. Ya? Semua yang ada di majelis ingin menjadi hamba yang bersyukur. Ibu-ibu serius mau menjadi hamba yang bersyukur? Serius. Tidak akan bisa menjadi hamba yang bersyukur kalau lupa kepada Allah. Kita ingin ibadah kita baik. Kita ingin ibadah kita bagus di permukaan bumi. Agar kita ketika kita kembali kepada Allah, kita bertemu catatan amal-amal soleh yang baik dan bagus. Itu tidak mungkin terjadi. Itu dengan cara ingat selalu kepada Allah. Setiap selesai sholat, Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Allah dan mohonan itu hendaknya selalu kita tiru. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika Ya Allah tolong aku, Ya Allah bantu aku. Turunkan pertolonganmu kepada aku, Ya Allah. Agar aku selalu bisa dikir kepadamu, ingat kepadamu. Wa syukrika agar kita aku bisa selalu bersyukur kepadamu. Wa ibadah jika agar aku bisa senantiasa beribadah baik kepadamu, Ya Allah. Dari mana dimulai syukur? Dari dikir. Jika kita ingat kepada Allah, kita akan mampu menjadi hamba yang bersyukur. Dan ketika kita menjadi hamba yang bersyukur, kita akan mampu menjadi hamba yang ibadahnya dan amal yang banyak. Jadi syukur dan amal ibadah yang baik semuanya bertitik tolak kepada pikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala Saking sombong oleh manusia di zaman kita sekarang. Bumi ini sudah diguncang oleh Allah, dia tetap tidak ingat kepada Allah. Dia hanya berkata, bencana Allah. Dia hanya berkata, patahan bumi, Dia tidak pernah mengatakan siapa yang mengirim bencana. Dan dia tidak pernah mengatakan siapa yang mematahkan patah ini. Manusia berkata pertemuan lempengan bumi. Lalu kenapa mereka tidak berbicara, berbicara siapa yang mempertemukan lempengan itu? sudah sedemikian dahsyat. Allah memberikan tanda-tanda dan teguran. Masih banyak manusia di permukaan bumi yang tidak ingat kepada Allah. Ketika Sumatera Barat diguncang oleh gempa yang selalu dan terus menerus kita pulang ke sana membawa orang tua kita dari negeri tersebut untuk mengungsi masih banyak yang duduk berdomino dan berjudi di Sumatera Barat itu. Itu saat-saat di mana bumi Sumatera Barat diguncang oleh Allah. Terjadi 400 lebih dari 400 goncangan setiap kali dari yang kecil sampai yang besar masih bisa main lucu. Ya, hal yang kasar. kondisi berbahaya seperti ini. Manusia tidak ingat kepada Allah, bagaimana mungkin dia akan ingat kepada Allah kondisi-kondisi lapar? Kalau di kondisi-kondisi kritis tidak ingat kepada Allah, sudah jelas di kondisi-kondisi tidak kritis tidak akan ingat kepada Allah. Dan saya saksikan dengan mata kepala sendiri. Di dalam surah Ali Imran ayat 41 Allah berfirman, "Wadhkur rabbaka katsira wa sabbih bil 'ashyi wal ibkar." Dan ingatlah rohmu dengan ingat yang sangat banyak Ketika Allah menyuruh kita mengingat ingatan yang banyak, itu artinya melarang hal yang sebaliknya terjadi. Kalau Allah perintahkan sesuatu, itu artinya larangan dari kebalikannya. Kalau Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari sesuatu, itu artinya perintah untuk sebaliknya. Dipahami? sangat bisa dipahami. Ketika Allah katakan, ingatlah Allah, ingat yang banyak. Nasun mantuh. Mukhalafahnya adalah jangan lupakan Allah dan jangan sering melupakan Allah. Ini mafhum mukhalafahnya, pemahaman baliknya. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Larangan jangan sering melupakan Allah. Beribadah hanya kepada Allah. Artinya larangan jangan beribadah kepada selain Allah. Jangan sembah tauhid, artinya sembahlah hanya Allah saja. Perintah atas sesuatu, larangan atas kebalikannya. Larang sesuatu, perintah atas kebalikannya. Berbaktilah kalian kepada orang tua, artinya jangan durhaka. Wadkur rabbaka kathira. Dan ingatlah Rabbmu dengan ingatan yang banyak sabih bil ajihi wal ibkar dan bertasbihlah di waktu petang dan di waktu pagi ingat seseorang bukti kita mencintai seseorang dan semakin tinggi rasa cinta kepada seseorang, maka akan semakin sering kita mengingat orang tersebut. Namun ketika kita lagi mencintai orang tersebut, kita pun tidak akan lagi mau mengingatnya. Kalau kita tanyakan hal ini tentang bagaimana kita dengan Allah, Apakah kita sering mengingat Allah? Kalau jawabannya ya, berarti masih ada cinta yang besar kepada Allah di dalam hati kita. Dan kalau jawabannya tidak, berarti cinta kepada Allah itu sudah sangat tipis di dalam hati kita. Itu pun kalau masih ada. tidak pernah bisa melupakan anak-anak kita. Karena begitu besar cinta kita kepada anak-anak kita. Kita tidak pernah bisa melupakan ayah dan ibu kita. Walau sudah belasan tahun mereka tiada. Karena begitu besar cinta kita kepada ayah kita. Begitu besar cinta kita kepada ibu kita. Namun kenapa kita bisa mencintai melupakan Allah begitu tipis rasa cinta kita kepada Allah. Masyaallah muslimin, masyaallah muslimat, semakin hati itu mencintai, semakin dia akan mengingat dan mengingat. Kalau kita mau membuat tes tentang siapa yang paling kita cintai, lakukan tes. Siapa yang paling kita cintai? Dengan cara apa? Dengan cara melihat siapa yang sering kita ingat. Masing-masing kita introspeksi diri. Masing-masing kita introspeksi hati. Siapa yang sering kita ingat? Siapa yang paling sering kita ingat? Itulah yang paling sering kita cintai, yang paling besar kita cinta. Masing-masing kita introspeksi. Siapa yang paling sering kita ingat? Kalau hasil daripada introspeksi diri itu menyatakan yang paling yang paling sering saya ingat adalah Allah. Berarti Anda benar-benar cinta kepada Allah. Tapi kalau keluar nama selain itu, ini yang berbahaya. Ketika keluar nama anak, berarti cinta kita kepada anak kita lebih besar daripada cinta kita kepada Allah. Begitu keluar nama istri, berarti cinta kita kepada istri kita lebih besar daripada cinta kita kepada Allah. Yang lebih parah, yang keluar dalam nama kasih gelap tidur bukannya mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana diambil handphonenya dia kirim dia kirim melalui sosmed kepada kekasih gelapnya I love you my darling sungguh manusia tak pandai berbalas budi Dan ini melawan. Resep untuk tahu siapa yang paling kita cintai adalah ketika kita bangun dari tidur malam, siapa yang pertama kali kita ingat. Itu dia yang paling kita cintai. Nanti malam kita akan tidur. bangun dari tidur itu nama siapa yang pertama kali kamu pilih di situ kita akan tahu siapa kita dan apakah kita benar-benar sudah mencintai Allah kalau benar-benar cinta kita kepada Allah lebih tinggi daripada cinta kita kepada selain Allah niscaya nama Allah itu yang akan tampil pertama kali jadi kita bangun tidur begitu kita bangun langsung ingat kepada Allah dan ketika ingat kepada Allah lisan ini disuruh oleh hati untuk mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur sudah begitukah kita setiap kali kita bangun dari tidur malam? Dan mohon maaf, hanya sedikit kecil manusia yang mengatakan ya. Mudah-mudahan kalian sedikit kecil itu ada nama kita di sana. Kata Nabi kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam. Manakala seorang manusia akan tidur, manusia akan tidur itu syaitan membaca jambi-jambinya sembari membur tiga kali pukulan. Apabila seorang manusia bangun dari tidurnya, dia ingat kepada Allah, lalu dia mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa terbuka bulan setan yang pertama. Manakala setelah dia bangkit dan berbudu, maka akan terbuka bulan setan yang kedua. Apabila setelah itu dia sholat, maka akan terbuka bulan setan yang ketiga dan kalau itu dia lakukan, harinya pada hari itu, hari yang penuh dengan semangat, hari yang penuh dengan jiwa yang tenang. Mau hidup satu hari penuh dengan semangat? Mau hidup satu hari penuh dengan jiwa yang lapang, jiwa yang tenang, jiwa yang tenang? Jawabannya di awal hidup, di awal bangun, Wa illa kalau tidak demikian kata Nabi SAW maka dia akan hidup pada hari itu. Habibun nafsi kadlan jiwanya kotor, jiwanya tidak nyaman dan dia pada hari itu malas. Tidak semangat Kalau pun semangat dia tampilkan, itu hanya semangat terpaksa. Bukan berasal dari semangat dari dalam dada. Dan hidup selalu penuh dengan semangat terpaksa sangat mudah mengundang kejenuhan. Dan ketika manusia sudah jenuh, dia pun melakukan hal-hal yang aneh yang tidak biasa dia lakukan namanya juga jenuh. Kalau jenuh itu tidak pernah habis dan tidak pernah lepas, boleh jadi dia pun mengakhiri hidupnya. Dan itulah yang dirasakan oleh para pelaku maksiat. Dan itulah yang dirasakan oleh orang-orang kafir. Hidup tidak pernah tenang. Akhirnya dia merasa mungkin mati lebih baik daripada hidup. Lalu dia pun bunuh diri ini tambah parah. Maka mari introspeksi diri kita dan jujurlah kepada Allah, jujurlah kepada diri sendiri. Siapa sebenarnya yang pertama kali ingat? Yang pertama kali kita ingat ketika kita bangun tidur. Kalau sudah jawabannya Allah, maka bersyukur kepada Allah bahwa kita telah menjadi orang-orang yang Allah benar-benar bantu, Allah benar-benar turunkan, turunkan pertolongan untuk selalu ingat kepadanya. Kalau itu sudah terjadi, kita akan selalu pandai bersyukur kepadanya. Kalau itu terjadi, kita akan selalu pandai untuk berbuat ibadah yang baik kepadanya. Semuanya kata kuncinya adalah jangan lupakan Allah. Dari sisi lain, apakah pantas kita ingin lupa kepada Allah? Masa kita ini, anugerah Allah yang sudah puluhan tahun kita pakai setiap hari. Telinga ini, rahmat dari demikian jantung, demikian paru-paru, demikian darah dan tulang, dan tidak bisa disebut satu persatu. Puluhan tahun sudah rahmat dan kasih sayangnya kita gunakan. Bagaimana mungkin kita bisa melupakan Melihat angin yang berhembus, merasakan angin yang berhembus, kita merasakan rahmat dan nikmat Allah yang besar. Hujan yang turun rahmat dan nikmat Allah yang besar. Tanaman-tanaman di sekitar kita kita melihat rahmat dan nikmat Allah yang besar. Adanya bumi kita melihat rahmat dan nikmat Allah yang besar. Melihat istri kita, rahmat dan nikmat Allah yang besar yang akan memberikan kepada kita istri dan suami. Melihat anak kebaikan ilmu Allah yang berikan kepada kita. Setiap kita makan, Allah yang berikan kepada kita makan. Setiap kita minum, Allah yang berikan minum ini kepada kita. Tak akan bisa minum kita kalau Allah tidak berikan minum. Tak akan bisa makan kita kalau Allah tidak berikan makan. Tak akan berpakaian kita kalau Allah tidak berikan pakaian. Ya ibadi, kullukum jari'un illa man at'amtu Wahai apa-apaku, semua kalian orang yang lapar, kecuali orang-orang yang kuberikan kepadanya makanan. Ya ibadi, kullukum alim illa man tasawtu. Wahai hamba-hambaku, semua kalian terlanjang kecuali orang yang saya berikan kepadanya pakaian. Apa ra'aytumul ma'a alladhi tashrabun? Tidakkah kalian melihat kepada air yang terus kalian minum dan selalu kalian minum. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu munzilun. Kalian kalian turunkan air itu atau kami yang menurunkannya? Namun itulah manusia dengan egonya yang sangat tinggi. Dia minum hanya ego. Dia makan hanya ego Kenapa Anda minum? Karena saya haus. Kenapa Anda makan? Karena saya lapar. Semua ada karena saya dan karena saya. Bagaimana mungkin kita bisa melupakan Allah? Seperti ini ketergantungan kita kepadanya. tidak lagi menunjukkan kepada kita akan Allah yang maha bisa. Sudah tidak ada lagi guna gunung-gunung sebagai ayat-ayat Allah, siang dan malam sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Kapal yang berlayar di lautan lepas sebagai rahmat dan kasih sayang Allah. Sudah hilangkan semua itu dari pola berpikir kita. Sehingga kita ketika ketika kita melihat pakaian ini kita katakan ini pakaian saya tidak ada campur tangan Allah di sini. Ketika kita makan seolah-olah Allah tidak pernah kita tangan dalam makanan. Padahal bisakah kita makan sesuatu yang karena kita sendiri, karya kita sendiri? Tidak bisa. diciptakan oleh manusia. Tak ada satu potong ikan pun yang bisa diciptakan oleh manusia. dia ada satu lembar daun pun, sesayuran pun yang, yang bisa diciptakan oleh manusia. Semua itu murni karunia ilahi. Bagaimana kita lupa kepadanya? Bagaimana kita akan melupakannya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fakabbir alaihi arba'an liwafatih. Lakukan empat takbir untuk hati yang sudah mati. Wajisaduhum alal wajisaduhum qabla al kubur kuburu. Itu mereka yang sehat terkubur hati mereka yang telah mati maka yang tidak tanda-tanda kebesarannya, minum yang tidak tanda-tanda kebesarannya, suruh yang kita makan dengan tanda-tanda kebesarannya, semua yang ada di jalan ini adalah tanda-tanda kebesarannya. Wabi pun di dalam dirimu, hai manusia, di dalam dirimu. Apa ada besiru tak tahu melihatnya. Tanda-tanda kebesaran Allah banyak di dalam dirimu, hai manusia. Tidakkah kamu melihatnya? Bagaimana mungkin kita lupa kepada Allah? Begitu besar anugerah dan pemberiannya kepada kita. Buka Al-Quran Surat Al-Mujadilah Ayat 19 الرجيم استحوذ عليهم الشيطان فأنزاهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون Syaitan telah benar-benar menguasai mereka. Benar-benar telah dikuasai oleh syaitan. Allah berbicara tentang kaum yang ia bicarakan sebelum ayat ini. Mereka telah benar-benar dikuasai oleh syaitan. Fa'antahum zikrallah. Sehingga syaitan berhasil membuat mereka lupa kepada Allah. Ulaika hizbus syaitan. Mereka lah tentara-tentara syaitan. Ala inna hizbus syaitan humul khasirun. Ketahuilah bahwasanya tentara-tentara syaitan, pasukan-pasukan syaitan, mereka lah orang yang pasti akan merugi mau menjadi tentara syaitan, silahkan lupakan Allah. Dan selamat bergabung di dalam pasukan-pasukan syaitan. Hidup ini hanya dua pilihan. Mau menjadi tentara-tentara syaitan atau mau menjadi tentara-tentara Allah. Tidak ada poros tengah. Pasukan tentara tentara hanya dua. Di sini di ayat yang pertama. Tentara yang pertama di ayat ini ayat yang 19 dan tentara yang kedua di ayat yang terakhir di ayat yang ke-22 ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun mereka lah tentara-tentara Allah mereka lah pasukan-pasukan Allah Sungguhnya pasukan-pasukan Allah adalah orang-orang yang pasti akan beruntung. Tanya diri Anda, saya tentaranya siapa? Dan tidak ada poros tengah. Saya mah di tengah-tengah saja Ustaz. Tentara syaitan saya tidak mau, tentara Allah saya juga tidak berminat. Insya Allah tentara syaitan Hanya ada dua. Tentukan pilihan. Sebagaimana nanti di sana hanya ada dua. Tidak ada poros tengah. Tentara-tentara Allah ke surga. Tentara-tentara syaitan ke neraka. Tidak ada poros tengah. Maka jangan menjadi poros tengah di permukaan bumi. Tidak ada tempat yang ketiga bagi anda, wahai manusia. tentukan pilihan mau menuju tentara Allah selalu ingat kepadanya selalu bersyukur kepadanya selalulah untuk ber, beribadah baik kepadanya namun tidak mau menuju tentara Allah silakan lupakan Allah dan selamat bergabung di dalam pasukan syaitan kata para ulama ini hal yang paling parah di permukaan dunia di mana syaitan telah berhasil membuat kita lupa kepada Allah. Kenapa tidak parah? Bagaimana mungkin tidak parah? Semuanya tanda-tanda kebesarannya. Semuanya tanda-tanda kehebatannya. Namun kita tidak bisa melihatnya. melihat sesuatu yang sempurna yang kita lihat hanya kesempurnaannya dan kita tidak melihat siapa yang telah menjadikannya sempurna padahal ketika melihat sebuah bangunan yang tinggi menjulang ke langit dan bangunan itu sempurna kita berdecak kagum mengatakan alangkah hebatnya arsitek-arsitek bangunan ini namun melihat alam semesta yang bertentang dengan luas dengan segala keindahan dan kesempurnaannya. Kita tidak melihat keindahan dan kesempurnaan penciptanya. Hai manusia sadarlah. Kenapa ketika kita melihat tujuh khalifah di Dubai, bangunan tertinggi dunia 850 meter pencakar langit, kita kagumi arsitek-arsiteknya. Kenapa melihat langit dan bumi yang terbentang dengan luas ini? Kita tidak kagumi penciptanya. Apakah menciptakan Rasul Khalifah lebih rumit dari menciptakan gunung, awan, sungai, samudera, beserta seluruh isinya? Wallahi demi Allah, menciptakan seekor semut lebih berat daripada menciptakan membangun Burjul Khalifah. Karena manusia mampu membangun Burjul Khalifah dan akan ada lagi bangunan yang akan mengalahkan Burjul Khalifah. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Dengan izin Allah akan ada lagi yang lebih daripada 150 meter ini. Berarti ada orang-orang yang mampu untuk membuat seperti itu. Sampai sekarang siapa manusia yang mampu menciptakan seekor semut Berarti ilmu membuat semut Menciptakan semut jadi rumit Daripada ilmu Membangun Burjul Khalifah Namun saya Melihat Burjul Khalifah Kita sabun kepada arsitek-arsiteknya Melihat semut tidak pernah kita tahu siapa yang menciptakan semut <clears throat> mengingat tubuhnya itu masih super canggih coba lihat sehebat apapun mesin canggih ciptaan manusia bahan bakarnya tidak boleh tukar-tukar kalau bensin bensin sampai mati solar solar sampai mati batu bara batu bara sampai mati asur asur sampai mati Coba lihat mesin yang ada di tubuh kita. Berapa bahan bakarnya yang mampu dia olah. Dijadikan tenaga. Dijadikan darah. Dijadikan rambut. Dijadikan daging. Dijadikan kuku. Nasi. daun-daunan, ikan dengan segala jenis, jengkol, ketika masih di bawah di dalamnya sebelum menjadi batu. Semua diolah oleh mesin super canggih. Ribuan jenis semua menjadi bahan baku. Namun melihat pesawat kita geleng-geleng kepala. Ah, canggihnya mesin Boeing. Dan melihat burung yang terbang di udara, pernah ingat siapa penciptanya. Apakah menurutmu hai manusia menciptakan buah lebih rumit daripada menciptakan burung? Mana yang rumit? Menciptakan burung atau menciptakan boeing? Ah, burung yakin? Ada apa di ilmu ini? Burung tak pernah nyungsep way Fanzahum Allah, Abu Bakar melihat burung menangis. Abu Bakar dia burung dia menangis. Ingat kepada Sang Pencipta yang akan menghisapnya di akhir. Ya, ada hal ini. Abu Bakar menangis sendiri dulu. Ketika ditanya kepadanya apa yang membuat engkau menangis wahai Abu Bakar? Burung ini betul Allah tidak akan pernah menghisap mereka namun kita hidup berketurunan wafat nanti Allah hisap dan Abu Bakar menangis melihat burung di udara Pernahkah kita melihat burung? Lalu hadir seperti apa yang hadir pada hati Abu Bakar? rasanya belum pernah seumur hidup sudah 50 tahun itulah kita yang lupa dan itulah Abu Bakar yang senantiasa ingat dan ingat kepada Allah tangan seperti saya ini di depan kita dan tatap tangannya. Semua mohon. Di depan kita tangan letakkan tangan dan tatap ke tangannya. Sangat dekat. Telapak tangan kita sangat dekat dengan kita. Allah lebih dekat daripada telapak tangannya. Bagaimana kita akan melupakan Allah? Lebih dekat daripada telapak tangannya. ilaihi min hablin waliyah. Kami lebih dekat kepada manusia itu daripada urat lehernya. Wali di lehernya yang membesar ketika dia marah dan emosi. Allah lebih dekat daripada itu. Dia sangat dekat dengan kita, Dia sangat dekat dengan kita. Namun kita yang tidak pernah merasa dekat dengannya. Taubatlah oleh manusia, taubatlah. Sadari kedekatan Allah ini. Para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, أقريب ربنا فلناديه أم بعيد فلناديه Apakah Roh kita itu dekat wahai Rasul sehingga kami hanya butuh bermunajat? Ataukah dia jauh sehingga kami butuh untuk memanggil-manggil? Bermunajat itu dengan bahasa dan suara yang lirih. namanya munajat. Apakah Rob kita itu jauh wahai Rasul? Apakah dia Rob kita itu dekat wahai Rasul sehingga kita hanya butuh untuk bermunajat? Atau dia jauh sehingga kita kita butuh untuk memanggil? Allah turunkan firman yang dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang wa ilahi katakan kepada mereka aku dekat aku dekat kapan kita merasakan kedekatan Allah kapan kita merasakan kedekatan Allah dengan kita selalu merasa Allah itu jauh, jauh dan jauh. Sehingga sulit untuk menggapai. Terbentang jarak yang sangat jauh antara kita dan dirinya. Allah katakan, Fa'inni qarib. Aku dekat dengan hamba-hambaku. Uji da'wat da'i ada da'ani. Aku akan kabulkan seluruh permintaannya manakala dia memohon. Istajibu dengan syarat dia harus dijawab kepada perintah dan larangan waliyuminu bi dan mereka harus beriman kepada aku. La'allahum yarshudun. Semoga mereka berada di jalur yang lurus. Kita sudah terlalu banyak absen. Kita sudah terlalu panjang lalai Dan jangan kita dalam kondisi parah seperti ini. Mendekat. Mendekat. Eh. jarak yang terasa begitu jauh dengan cara mendekat kepada Allah. Ketika antum sujud dan mulai memuja dan memuji Allah kemudian meminta kepada Allah ampunan dosa kesalahan. untuk mengucapkan dengan suara yang sangat tinggi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Kenapa harus mengucapkan dengan suara yang tinggi? Suara yang rendah. Karena dia begitu dekat. Dia begitu dekat sehingga tidak perlu kita teriakan dengan teriakan yang suara tinggi dia ada di dekat kita dia bersama kita maka ketika ini dihadirkan oleh seorang muslim yang sedang sujud kepada Allah akan terasa kedekatan yang luar biasa wajar kalau Nabi mengatakan aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa bain rabbih wa huwa sajid Jarak yang paling dekat antara seorang hamba dan rohnya adalah ketika dia sujud. Fa'abdiru fihi minat du'a ibadah min nabi yustajaba abadaku. Maka perbanyaklah doa ketika sujud itu. Di saat Allah begitu dekat dengan kita, ini saya akan dikabulkan untuk kalian doa-doa kalian. Ini kalau sujud dilakukan pakai hati akan terasa kedekatan Allah karena kita tidak perlu mengeluarkan suara yang keras hanya perlu mengucapkan kalimat-kalimat sir, kalimat-kalimat ini, Dan dia pasti akan mendengarnya. Saking dekatnya dia dengan kita. Lupa kepada Allah adalah sifat orang-orang lupa kepada Allah sifat orang-orang munafik di dalam Al-Quran surat At-Taubah surat At-Taubah ayat 67 Allah berfirman tentang orang munafik Nasullah fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun mereka orang-orang munafik itu telah melupakan Allah. Maka Allah pun melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka adalah orang-orang yang fasik. Munafik membuat mereka lupa kepada Allah. Kalau kita rela seperti melihat. silahkan lupakan. Tapi kalau kita tidak mau menjadi orang munafik, tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain selain selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir episode di padang mahsyar terhadap orang-orang yang lupa kepada Allah azab yang tiada tak. Di dalam surah As-Sajdah ayat 14. Faduku bima nakitum liqa'a yawmikum hadha inna natinahum waduku azab al-khuldi bima kuntum ta'amalun mau mengingat. Kalian selalu melupakan pertemuan pada hari ini. Ada pertemuan dengan Allah pada hari itu. Pertemuan untuk kita. Kalian lupakan itu, rasakan. Inna nasinakum. Kami pun akan lupakan kalian. Zuku hadabal khuldi bima kuntum ta'malun. Rasakan disebabkan apa yang kalian kerjakan di permukaan bumi. Ini akhir episode. Di neraka untuk selama-lamanya. Maka kalau kita tidak rela untuk menjadi tentara-tentara syaitan, kalau kita tidak rela untuk menjadi orang-orang yang munafik, dan kita tidak rela akhir episode kita seperti ini kejadiannya, tidak ada solusi selain menjadi hamba yang senantiasa ingat kepada Allah, ingat kepada Allah dan ingat kepada Allah. Jangan lupakan Allah, jangan lupakan Allah dan jangan lupakan Allah. Sengaja untuk antum stiker ini dicetak. Agar antum tempelkan di tempat yang paling sering antum lihat untuk mengingatkan. Jangan lupakan Allah. Anda berharap antum meletakkan ini di tempat yang mana antum paling sering menatap ke tempat itu. Agar antum diingatkan terus akan inti dari seluruh kebaikan di permukaan bumi yaitu ingat kepada Allah dan penyebab dari seluruh kehancuran dan kerusakan di permukaan bumi yaitu melupakan Allah Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat Terutama bagi yang berbicara Karena kalau tidak Terancam dengan firman Allah Ta'ala Atakmuruna nasa bil bil Wa tansawna anfusakum Wa antum tatluna apa Fala ta'ilun Apakah kalian mengajak manusia kepada kebaikan Dan kalian lupakan diri kalian sendiri Sementara kalian membaca kitab Tidakkah kalian itu berakal ini yang bisa anda sampaikan pada kesempatan yang terbaik ini semoga bermanfaat semoga Allah Taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bisa ingat ingat dan ingat kepada Allah dan sebenarnya itu mudah asal kita ingatkan selalu bahwa seluruh alam semesta ini tanda-tanda kebesarannya seluruh alam semesta ini adalah perbuatannya maka kita akan bisa selalu ingat kepada والله تعالى أعلى وأعلم بصوابه apabila kita bangun tengah malam berwudu dan sholat namun tidak membaca doa bangun tidur apakah bulu setan tersebut masih terikat tinggal satu yang belum ada tiga kata Nabi buhulannya buhulan pertama akan lepas masyarakat kita ingat kepada Allah dan berzikir kedua akan terlepas manakala kita berwudu buhulan ketiga akan terlepas makanya hidup kita masih ada rada-rada malas. Makanya jiwa kita masih ada rada-rada tidak nyaman. Sempurna kan mulai malam ini sampai seterusnya. Tinggal satu bulan lagi yang belum lepas. Dan yakin. Kalau amal ini Rasul tidak akan pernah berdusta. Allah yang tipu anil hawa Ibuwa illa wahyu Selama-lamanya dia tidak akan pernah berbicara melalui hawa nafsunya. Semua itu wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka sempurna. Bagaimana caranya agar kita selalu ingat kepada Allah terlebih setelah keluar dari majlis ini? Cara ingat selalu kepada Allah adalah jangan lupakan Allah. Makanya ini dibawa kemana pergi. Kita sudah katakan tadi masyarakat muslimin. Semua yang ada di alam semesta ini tanda-tanda kebesarannya. Antum melihat rumput-rumput itu menunjukkan kebesaran Allah antum melihat pohon-pohon itu menunjukkan kebesaran Allah. Antum merasakan angin yang menembus, antum merasakan kebesaran Allah. Antum melihat langit dan awan itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah di sana. Antum bertemu dengan siang. Sebentar lagi malam akan datang. Malam ini tanda-tanda kebesaran Allah. Wa fi kulli syai'in lahu ayat tadullu ala annahu wahidu. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah tanda-tanda yang menunjukkan kepada adanya Allah yang esa maka lihatlah tanda-tanda kebesarannya yang akan mengarahkan kita kepada dia. Antum lihatnya di jemari, ini Allah yang buat. Jadi jemari ini Allah yang rangkai. Antum lihat baju, ini Allah yang buat. Pohon-pohonnya Allah yang buat. Manusia hanya memintal-mintalnya. Antum mau makan tiga, semua ini Allah yang menentukan. Antum mau minum ingat, ini kalau buat apa yang turunkan tak ada di permukaan bumi. Maka kenali Allah dengan tanda-tanda kekuasaannya. Setiap kita melihat tanda kekuasaannya, kita ingat kepada Sang Penguasa. Wallahu a'lam bishawab. Amalan apa saja yang bisa membuat kita termasuk orang yang berzikir yang banyak? Selalu ingat. Kalau sudah ingat, zikir lisan mengikut. Zikir lisan mengikut. Kalau sudah ingat kepada Allah, bisa kan mengikut. Maka zikir yang paling utama bukan zikir lisan. Karena zikir lisan itu cabang. Pondasinya adalah ingat kepada Allah. Hati yang selalu ingat kepada Allah. Setelah hati itu benar-benar ingat kepada Allah, dia akan suruh lisan untuk mengatakan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu zalimin. Dia akan perintahkan lisan untuk mengatakan Astagfirullah wa atubu Karena hati ngajarnya suruh Allah badan termasuk lisan. Namun orang yang tidak ingat kepada Allah, kemudian zikir lisannya berzikir, itu zikir palsu. Zikir apa? Palsu. Lihat wanita cantik membuka aurat Allah, zikir palsu. Zikir palsu. Karena kalau melihat wanita cantik membuka aurat, zikir yang asli. Stop. Ini zikir asli. Yang tadi zikir palsu. Antum lebih sering zikir yang mana sih? di sini dia. Ya. salawat, pramugari lewat dengan parfumnya yang pasti pilihan. Zikir palsu adalah Masya palsu Karena zikir asli adalah mengembuskan angin keluar dari hidung. Stop. Stop. Itu zikir asli. Kita harus mampu membedakan yang mana yang asli, yang mana yang palsu. Kita selalu membedakan mana uang asli, mana uang palsu. Mana sepatu asli, mana sepatu palsu. Mana tegal asli, mana tegal palsu. Mana jam asli, mana jam palsu. Namun kita tidak pernah mencari tahu mana dikir yang asli dan mana dikir yang palsu. Masya Allah, Masya Allah, dan itu hanya laknah. Bukan zikir berasal dari ingat kepada Allah. Kalau dia ingat kepada Allah, dia tidak akan melakukan itu. Maka zikir lisan adalah cabang yang pokoknya adalah ingat kepada Allah yang ada di dalam Dalam usaha untuk selalu mengingat Allah bagaimana cara yang paling abdul. Terkadang pikiran mengajak untuk mengingat Allah dengan membayangkan atau memikirkan zatnya. Semata-mata ingin mendapatkan kelezatan yang maksimal ketika mengingatnya. Bohong. Dan itu tidak boleh dilakukan. Tafakkaru fi khalqillah. Berfikirlah tentang makhluk ciptaan Allah Walau apa kau tidaklah jangan pernah berpikir akan dat Allah anda tidak akan pernah bisa melakukannya. Dan kalau ada sesuatu yang terasa datangnya dari cerita itu palsu Tidak ada celah dan ilmu yang bisa didapatkan oleh manusia untuk sampai pada zat Allah. Maka jangan pernah membayangkan zat Allah. Dan jangan pernah memikir zat Allah. Orang yang cerdas adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang dia tahu mustahil untuk dia dapatkan. Dia tahu itu mustahil untuk dia dapatkan. Masih dia kerjakan, gak cerdas itu seperti yang seperti yang kurang. Kalau orang Arab mengatakan kurang itu begini, kurang. Kalau kita mengatakan hal yang kurang, dia tahu mustahil, Masih itu dikerjakan. Ada batu besar, bahan beratnya 300 ton, dia masih coba angkat. Kenapa mas? Coba angkat batu. Sehari kita lewat angkat batu juga, ini bisa-bisa. Dua hari masih anak itu juga bisa-bisa. Apa kita katakan ini orang? Mustahil manusia bisa tiga 300 tahun. Lebih mustahil lagi itu sampai pada zatnya Allah. Nabi Musa. Tahu Nabi Musa siapa? Meminta, ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melihat kepada Allah, tidak bisa. Dan kalau dia bisa melihat dua ilmu walakin antur ilal jawab tapi coba lihat gunung yang besar dan kalau Allah subhanahu wa ta'ala mendekat gunung itu hancur berantakan Pasal Allah Musa Pasal Allah Musa sama Musa pun akhirnya terjatuh dalam keadaan pingsan Padahal maka afaqa Kalau Nabi Musa siuman Allah oh, subhanahu maha suci engkau ya tidak pantas bagi seorang hamba minta melihat kepada Allah maka tinggalkan hal yang mustahil. Kalau ada terasa sesuatu itu datangnya dari syaitan, karena tidak mungkin kebaikan terasa dari apa yang kita haram. Jadi kan itu kaidah hidup. Tidak akan mungkin kebaikan berasal dari sesuatu yang terlarang. Tidak mungkin kebaikan itu akan berasal dari hal yang dianjurkan dan disuruh. Dari situ datangnya kebaikan. Dari hal yang terlarang mustahil datang kebaikan. Kalau kita merasakan ada kebaikan, melakukan hal yang terlarang pasti bukan kebaikan. Kebaikan palsu. untuk menipu kita dan memperdaya kita. Coba lihat. Sebagian kaum muslimin membaca zikir-zikir tertentu di malam-malam tertentu tiba-tiba kata gurunya sekarang berdiri, sekarang berdiri, berdiri mereka dan meyakini Rasulullah datang. katanya setelah sholat itu lezat, tenang, tentram, kita katakan palsu. Jebakan syaitan. Ada orang yang melafazkan zikir mengatakan Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Dan dia merasakan tentram tenang. Gak pernah Nabi menyuruh kita mengucapkan Allah, Allah, Allah, Allah, gak pernah. Tapi katanya setelah itu saya amalkan, oh namun saya Ustaz, kita katakan palsu. Karena yang asli Rasul yang mengajarkan La ilaha illallah La ilaha إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أستغفر الله العظيم وأتوب إليه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ini yang asli setelah Allah Allah Allah kata gurunya itu masih kelas murid Coba lihat pantun itu. Pertama diajarkan Allah, Allah, Allah, Allah. Setelah muridnya sampai kepada Allah, Allah, gurunya mengatakan itu baru kelas rendahan. Kelas tinggi kelasnya saya. Hu, hu, hu. Jangan mengada-ngada, agama ini punya Allah, bukan punya kita. Syariat ini Allah yang mengatur. Lakukan sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan Allah atur. Bukan lakukan sesuai dengan keinginan kita dan aturan kita. WA teman-teman ex kuliah tentang tauhid. Tapi banyak ditentang oleh teman-teman. Mereka mengatakan nanti kita jadi beda pendapat dan saling menjauh. Bagaimana cara menyikapinya Ustaz? Begitulah kalau tauhid dikumandangkan akan terjadi sesuatu yang terpisah yang menerima datangnya tauhid akan mendekat. Yang menolak datangnya tauhid akan menjauh. Dan memang untuk itulah tauhid dikumandangkan. Bendera la ilaha illallah yang dia adalah puncaknya tauhid dikibarkan untuk itu mendekatlah yang akan mendekat menjauh yang akan menjauh dan kita akan berperang Orang sekarang ingin mengatakan, jangan bahas tauhid, yang penting kita bersatu. Persatuan palsu. Mau ada mahir palsu-palsu. Gak latihan. Latihan terus. Melihat mana yang palsu, mana yang asli. Persatuan palsu. Persatuan bukan di atas tauhid, persatuan Semua ibadah kita hanya untuk Allah dan itulah tauhid. Jangan menyembah untuk selain Allah. Jangan meminta kepada selain Allah. Jangan pasang akal dan jimat. Ibadah di hewan, di rumah, di toko. Muhammad Rasulullah beribadah sesuai dengan syariat Rasul. Jangan mengada-ngada. Bersatu di atas ini, ini dia persatuan yang hak waqtasimu bihablillahi jami'an bersatulah kalian di atas tali Allah semuanya apa itu tali Allah bukan tafsir bukan tafsir apa itu tali Allah kita akan lihat apa kata para ahli tafsir tali Allah bukan golongan darah bukan nomor-nomor tertentu warna-warna tertentu tapi tadi Allah itu adalah Al-Quran. Tadi Allah itu adalah Tauhid. Tadi Allah itu adalah sunnah. Tadi Allah itu adalah Nabi Muhammad. Tadi Allah itu adalah Islam. Berkata Imam Ibn Kathir, semuanya benar. Yang bersatu untuk Islam itu benar. Bersatu untuk menegakkan Al-Quran itu benar bersatu untuk menegakkan sunnah Rasulullah itu benar persatuan yang benar selain itu palsu oleh karena itu banyak orang yang alergi kepada pembicaraan tauhid dan dia mengatakan lebih baik kita tidak pernah berbicara tauhid yang penting kita bersatu karena bicara tauhid akan membuat terpecah belah. Pertanyaan kita, Rasulullah doyan bicara tauhid. Rasulullah apa? Bukan sekedar berbicara tauhid. Rasulullah itu gemar dan doyan bicara tauhid. Apakah Rasulullah akan memecah belah manusia atau mempersatukan manusia? Menjawab. Memecah atau mempersatukan, Mempersatukan manusia. Berarti tidak ada persatuan tanpa tauhid. Posting terus. <laughs> Anak membaca tulisannya mohon maaf. Bagaimana caranya zikir pagi dan petang supaya asli dari hati sudah menjadi kebiasaan tapi hanya lebih kepada lisan, sering pikiran melayang kemana-mana, menjadikan lupa jumlah zikir sudah sampai berapa. Kembali, berpikir itu ada etika-etikanya. Sering kita berzikir tanpa etika. Masuk rumah orang saja pakai etika. Masuk rumah presiden saja pakai etika dan etikanya pun Maka berzikir dengan Allah kepada Allah yang punya etika. Di antara etika yang paling penting, jangan berzikir dengan hati yang lalai. Itu akibatnya. Kalau kita lalai, akhirnya yang berzikir hanya lisan, hati kita lalai, hati kita kemana-mana, sehingga lupa tentang bilangan. Kalau sekali-kali bergerak manusia. Namun setiap pagi lupa, setiap petang lupa. Itu berarti bukan lagi fitrah. Sudah kebiasaan memiliki hati yang lalai. Kita tidak serius dalam berpikir. Dan cara untuk cara hebat untuk memfokuskan hati dalam berzikir pagi dan petang adalah mengerti artinya Jadi bukan bukan hanya mengucapkan lafaz, melafazkan kata-kata aja. Tapi kita tahu apa yang kita lafazkan. Allahumma anta rabbi لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر نفسي A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku laka bi ni'matika wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Tahu kita apa yang kita ucapkan. Sehingga lidah kita mengucapkan, hati mengikuti makna Ketika kita tidak mengerti apa yang kita ucapkan, itulah yang membuat hati itu gampang lari ke sana, lari ke sini. Seorang makmum yang mengerti apa yang dibaca oleh imamnya akan mudah untuk tetap berada di dalam sholat. Karena dia mengikuti ayat demi ayat yang dibaca oleh imam dan mengikuti makna demi makna per ayat demi ayat yang dibaca oleh imam Imam berhenti sejenak, dia menunggu apa lagi ayatnya, apa lagi kandungannya. Namun ketika tidak pernah paham kecuali telinga saja, hati kemana-mana. Allah a'lam. Musuh tauhid itu Yahudi, Nasara, Syiah atau Syiah, Nasara, Yahudi. Serah antum aja Mau Yahudi dulu baru Nasara baru Syiah atau Syiah dulu Nasara baru Yahudi. Serah apa? Saya bekerja di PT milik orang Nasrani dan akhir bulan ini mengadakan acara bazar dan festival di gereja. Bagaimana sikap anak seharusnya? Karena anak bagian perlengkapan dan konsumsi. Sikap antum harusnya adalah sikap yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Lakum dinukum waliyadin. Itu sikap anak. Itu sikap yang disuruh oleh Allah. Ini bukan lagi pekerjaan kantor, wahai bapak yang saya hormati. Tidak ada hubungan kantor dengan bazar di sana. Ini urusan agama Anda. Jangan ikutkan saya dalam acara agama Anda. Anda Nasrani, saya Muslim. Takut dipecat Ustaz, itu kita. Takut dipecat akhirnya mau menjadi menjadi itu karena hati kita kepada dunia sudah Hati kita kurang yakin bahwa yang memberi rezeki itu bukan bos. Yang memberi rezeki itu pencipta bos. Tawakal kita sudah begitu Sehingga akhirnya rela untuk mencampur adukan antara agama kita dan agama mereka. Katakan kepada Mukhul, dalam pekerjaan saya profesional, saya tidak pernah mencurangi Anda walau satu rupiah. Sementara orang lain selalu mencurangi Anda. Saya bekerja maksimal, satu menit pun saya tidak curi waktu dari kantor. Seperti orang-orang lain yang curi. Kalau ini bagi Anda punya harga, maka pertahankan saya di sini walau saya tidak mau melakukan itu. Tapi kalau ini bagi Anda tidak ada artinya, problem. Berani nggak mengatakan itu ke bos? Hanya ungkapan saya, tolong dengan bos mengucapkannya dengan bahasa yang lembut, jangan pakai anda-anda. Makin cepat itu dipecatnya. Itu hanya saya ingin melatih bagaimana melatih jiwa. Bagaimana melatih hati. Melatih hati tatap bos itu dan katakan, memang rezeki saya dari kamu. Rezeki saya dari pencipta kamu. Latih hati. Namun ketika dia menyuruh, dia memerintahkan dengan bahasa yang paling lembut yang kita punya, keluarkan hasilnya sama dengan bahasa saya tadi. Pertanyaan terakhir. Pada kajian menyelam di Fajar Dunia, ada ilustrasi di ruko 20 pintu. Maksudnya apa ya Ustaz? Kok hanya itu yang didengar? pintu gitu loh. Maksudnya adalah jangan lupakan dunia. Jangan lupakan itu bukan artinya sedikit. Bisa saja orang yang tidak melupakan dunia, dia sedang membangun ruko 20 pintu, namun dia sekedar jangan lupa dunia. Hatinya tetap fokus kepada akhirat. Kan tidak boleh melupakan dunia. Wabtaghi fi ma ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Raih dan kejar kamu akhirat. Jangan lupakan nasibmu di dunia. Saya memberikan ilustrasi. Ilustrasinya adalah pagi ini bangun sebelum subuh dan sholat tahajud. Kemudian sholat subuh ke masjid. Membaca Al-Quran sampai jam setengah tujuh. Lalu sholat subuh. Kemudian pulang bercengkrama dengan anak sambil minum teh sambil makan roti, kemudian dengan istri dan anak-anak pergi mengaji. Setelah selesai sholat subuh, setelah selesai sholat zuhur pergi makan siang terus-orang bersama-sama. Pulang dari sana pergi kunjungi orang tua, pergi kunjungi mertua sampai sholat asar. Sambil pulang ke rumah, setelah sholat asar mampir sekedar jangan lupa dunia, mampir mengunjungi proyek kita pembangunan 20 ruko. Jalan empaduknya itu tidak mesti harus setengah ruku. Tidak mesti harus sedikit. Usman punya proyek besar. Tapi dia tidak pernah mendahulukan itu daripada akhirat. Jadi itu tender besar bukan berarti cinta dunia. Tapi itu juga masih bagian daripada tidak melupakan dunia. Itu ilustrasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini pertemuan kita di pagi hari besok yang dari berbagi ini. Dan tanda-tanda kebesaran Allah akan segera datang bernama gelap dan malam. Itu tanda kebesaran Allah. Dan sangat sedikit kita yang melihat dari tanda dan kebesaran Allah. Kita terjebak dalam kedinginan. Maka hari mulai gelap. Pertanda malam akan tiba. Dan malam itu rahmat kasih sayang Allah.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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.